Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya, tapi mohon maaf sebelum saya mau bercerita dahulu. Ada seorang teman saya dari SMP dia melakukan kemaksiatan. tapi apa? kemaksiatan kesalahan itu. Tapi dia tidak tahu kalau itu salah. Semenjak terus naik SMA, SMA dia tahu yang dilakukan salah, tapi dia imbangi dengan ibadahnya. Lulus SMA semakin tahu kalau yang dilakukan itu salah, maka dia bertobat dan ingin meninggalkannya. Tapi kemudian dia tergoda lagi, melakukannya lagi. Terus dia tobat lagi. Sampai sekarang dia pun melakukannya lagi dan sampai sekarang dia bingung. Dia malu karena dia merasa dia mempermainkan ampunan Allah. Dia bingung apa yang harus dilakukan, katanya Buya. Dia tidak percaya diri dengan iman yang dilakukannya. Karena kalau dia ingin sholat tobat, dia takut nanti tergoda lagi. Nanti dia mempermainkan Allah lagi. Sedangkan di hati kecilnya dia itu ingin meninggalkan sebenar-benarnya. Ingin istiqomah, mendekatkan diri pada Allah. Tapi dengan umurnya yang masih muda dan dengan lingkungan-lingkungan yang zaman sekarang, godaan-godaan di media dan di lingkungan sekitar, dia sangat bingung apa yang harus dilakukannya sehingga dia terus beristighfar istiqomah. Gitu saja Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang anak muda yang hidup dalam pendidikan yang salah sehingga dia sering melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Dalam perjalanannya ada kesadaran, mungkin karena bertemu guru, kawan yang baik dan seterusnya. Mencoba untuk baik. Tapi juga ada halangan, di tengah jalan lagi ada godaan lagi, balik lagi dalam kebiasaan jeleknya. Kemudian tobat lagi dan seterusnya. Sampai pada akhirnya ada semacam keputusasaan. Putus asa. Bukan malu. Kalau malu tidak seperti itu. Malu kepada Allah tidak bermaksiat. Tapi kalau putus asa, hilangnya iman. Jadi kalau ada orang melakukan dosa banyak, lalu kok putus asa, nggak mau lagi bertobat. Itu bukan karena takut, bukan karena malu. Karena putus asa. Sekarang ada pertama yang perlu dilacak, maksiatnya seperti apa. Kan gitu. Kalau maksiatnya, jadi orang harus menghindar dari sebab kemaksiatan. Mohon maaf. Kalau maksiatnya adalah zina, berarti urusan syahwatnya. Menikah dia. Tidak perlu mengejar karirnya dulu, apalagi menyelesaikan sekolahnya dulu. Kalau masalahnya kasus hubungan-hubungan seperti itu, kalau misalnya masalah perzinaan, maka cari pelampiasan syahwat yang halal. Dan itu pendidikan dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kepada hambanya adalah syahwat, tapi pun Allah juga memberikan kepada hamba cara melampiaskan syahwat tersebut dengan cara yang bersih, yaitu dengan pernikahan. Lah kalau dia bergejolak terus bergolak terus syahwatnya, biarpun pengen tobat, pengen tobat, zaman kayak begini masuk lagi. Sebab cara bertobat bukan cukup menghindarkan dari dosa, menghindar diri dari dosa, akan tapi hendaknya masuk bab selanjutnya yaitu untuk mencari yang halal. Kalau mengutamakan yang halal beres, akan mematah, akan mengurangi kriteria. Mungkin dulu pengen wanita begini, wanita nah, karena dia butuh. Aku pengen lepas dari dosa. Dan sungguh kehinaan kalau itu adalah perzinaan misalnya. Segera menikah. Syahwat selesaikan dengan cara yang halal. Dan tidak susah, Allah beri itu semuanya. Yang menjadi susah biasanya pilihan. Dia harus begini, harus begitu. Pilihan yang penting adalah orang yang dekat kepada Allah, orang baik, yang tidak hubbud dunia, yang tidak mengajari kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Sehingga kalau orang ingin tobat ada cara. Tidak cukup orang itu meninggalkan, akan tapi bagaimana agar tidak kembali jika urusannya syahwat? Maka harus sih diselesaikan sebab urusan yang satu ini tidak akan bisa diselesaikan kecuali dengan cara itu pernikahan. Karena tidak bisa diwakilkan. Kalau ada orang nggak boleh makan nasi masih bisa makan lontong. Tapi kalau urusan yang itu atau yang lain mabuk. Mabuk, kalau urusan mabuk ini biasanya karena pergaulan. Sebab orang mabuk itu tidak ada seperti syahwat. Kalau syahwat berkala, dua hari, sehari, tiga hari akan muncul. Kalau urusannya urusan mabuk, ini karena kawan saja. Lah bohong kalau dia bertobat ternyata pasti berkawan dengan yang suka mabuk. Dia cukup pindah kawan, gak ada. Orang pengen mabuk lagi, selesai. Kenapa? Itu bukan seperti kebutuhan orang makan dan minum. Bukan seperti kebutuhan orang syahwat syahwat hubungan seksual. Bukan. Jadi kalau makanya tadi dosanya kayak apa tuh misalnya? Kalau dosanya judi, ah ini selagi dia mengerti nggak nggak nggak akan masuk judi lagi kecuali kawannya penjudi. Karena itu tidak ada hubungannya dengan syahwat itu. Yang repot adalah hanya tadi urusan syahwat tadi. Urusan syahwat itu lihat. Dan kalau tidak di, diberi cara yang halal maka akan muncul cara yang haram. Dan cara haram ada ada martabat cari kesenangan diri sampai martabat zina dan naudzubillah itu adalah kebusukan. Makanya menyelesaikan menyelesaikan hal itu adalah cara. Makanya tadi tidak disebutkan maksiatnya apa. Kalau urusan meninggalkan sholat, nah ini tadi harus digambarkan semuanya. Kalau orang tiba-tiba tobat meninggalkan sholat, ya sama mencari kawan yang rajin sholat, maka dia akan mudah untuk melakukan sholat. Kalau sholat mah gampang, bisa sewaktu-waktu. Bisa sendiri kok. Kalau ada orang tobat dari sholat, kok melanggar lagi. Ini kayaknya gak serius. Sebab sholat itu gak berat. Gak ada orang sholat suruh mikul 6 kiton, gak ada di kepalanya. Sholat itu gak bawa apa-apa. Kalau orang tobat dari meninggalkan sholat, itu sangat mudah. Hanya karena hawa nafsu saja, belum tobat. Apalagi di saat seorang hamba mungkin tadi biasanya kalau gambaran seperti itu anak muda urusan syahwat melakukan dosa lagi, tobat dosa lagi, tobat dosa lagi. Lalu pada akhirnya kok saya terjerumus lagi, saya malu. Malu itu justru tidak maksiat. Putus asa. Pernah suatu ketika ada orang ngadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sesaat bertobat, tapi kadang saya kepleset lagi. Apa yang harus aku lakukan?" Jawab Nabi Muhammad, "Bertobatlah engkau." Tapi setelah aku bertobat, kepleset lagi. Bertobatlah lagi engkau. Aku bertobat, nyesel, nangis, tapi kepleset lagi bertobatlah engkau. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai engkau bosan, maka Allah akan bosan. Jika engkau tidak bosan untuk bertobat, Allah pun tidak bosan. Sebab dosa yang pertama bukan dosa yang, per, yang kedua. Dosa yang pertama mungkin, na'udzubillah, seorang berzina di hari ini. Kemudian menyesal, menyesal, menyesal, menyesal. Tiba-tiba kepleset lagi. Yang kedua adalah bukan diniati. Mungkin kepleset karena satu hal. Tapi harus menghindar dari sebab orang terjerumus dalam zina. Halal, cari yang halal. Mabuk dan seterusnya. Jadi kalau ada orang melakukan dosa kok kemudian balik lagi, cepat kembali kepada Allah, cepat kembali kepada Allah, cepat kembali kepada Allah, jangan sampai masuk bab putus asa. Itu saja intinya. Bagaimana kalau saya melakukan dosa lagi ya hina? Cepat kembali kepada Allah daripada nanti mati dalam keadaan bermaksiat suul khatimah, naudzubillah. Tapi awas hati-hati, jangan mengentekkan urusan dosa, apalagi dosa gede. Kita tidak tahu malaikat Israel ada di mana saat ini. Apakah sudah nunggu kita? Jangan sampai waktu melakukan kemaksiatan dicabut nyawa kita oleh Allah. Takutlah kepada Allah. Bab tobat itu nanti ada sendiri. Yang jelas, tidak boleh orang putus asa dalam bertobat. Pengampunan Allah sangat luas. Tapi ingat, rasa takut kita itu tidak boleh rasa takut menjadikan kita tidak tobat. Kalau rasa takut menjadikan seorang hamba tidak tobat, itu iblis yang mengilhaminya. Ilham fujur. Tapi kalau rasa takut menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, itu dari ilham malaikat. Jadi ada fa'alhamaha fujurah wa taqwa itu ada ilham baik, ilham buruk. Ilham baik adalah dari malaikat, perintah Allah. Kalau ilham jelek itu dari iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada ada yang nanya ya Bu ya, mau nanya ini ya. Kalau hukumnya jualan di siang hari itu gimana Bu ya? Jualan apa? Jualan nasi sama minum-minuman gitu tuh. Kopi, es gitu, hukumnya gimana? Mau penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual masakan jual nasi di siang hari bulan Ramadan. Permasalahannya adalah bukan jualannya, Bu. Siapa yang beli? Kalau jualan boleh. Kalau yang beli buat anak-anak kecil. Bubur buat bayi 3 tahun, 4 tahun. Buat orang sakit. ya Buat ibu yang lagi head. Boleh. Jadi jual siang hari bulan Ramadan bukan terlarang kalau memang yang beli adalah orang yang tidak wajib berpuasa. Akan tapi kalau ibu melayani orang tetangga, tetangga beli diam-diam itu. Na'udzubillah. Sebab puasa ini perlu jujur betul. Sehingga betul-betul kalau orang benar puasanya diampuni oleh Allah. Karena ini kejujuran yang luar biasa. Sebab kalau orang nggak jujur, di luar pura-pura puasa, di dalam itu habis satu bakul tuh nggak ada yang tahu di luar berapa padahal bisa kejujuran dengan Allah Subhanahu wa taala termasuk ibu kalau bang tahu memang ada suatu ketika ada pengaduan dari ibu-ibu kalau di siang hari bulan Ramadan itu ternyata warungnya semakin ramai ternyuh gitu. Sebab banyak bapak-bapak yang fasik itu karena malu dengan anak istrinya kalau di rumah ngaku puasa. Tapi setelah itu keluar beli di di warung innalillah. Ya Allah. Ibu jangan. Ibu yang melayani orang yang wajib berpuasa, tetangga kok makan tidak puasa, ibu dosa haram. Kalau yakin orang itu wajib puasa, kok tidak berpuasa, belanja di ibu, hukumnya haram. Kalau berjual beli, boleh. Jual nasi di siang hari bulan Ramadan, asalkan untuk orang kak, biasanya dibawa pulang. Kalau makan di warung, no, no, no, stop, stop, stop, stop. Harus jujur kita dengan Allah juga. Sebab keberkahan itu dibalik keterikatan, dibalik sambung kita dengan Allah Subhanahu wa taala.